seterusnya. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa sejauh yang pernah saya baca dalam literatur uh, uh, ini ya sekian juta tahun yang lalu dunia itu pernah mengalami zaman es zaman es zaman uh, dunia di atau bumi diselimuti oleh uh, Nah pertanyaan saya yang tadi mengikuti adalah uh, kalau kita sepakat bahwa sesuai dengan uh, silaturahman tadi yang bumi berputar pada porosnya dan seterusnya, pada saat uh, bumi diciptakan dan pada saat makhluk hidup termasuk manusia belum uh, tepat untuk menempati bumi tadi, apakah itu ada sesuatu yang diciptakan Tuhan sehingga membentuk uh, zaman es tadi pada saat bumi ini diselimuti oleh es dan beku ataukah e, kalau mengikuti alur berpikir ini eh, ilmiah apakah pernah ada jarak-jarak tertentu yang memperjauh jarak e, bumi dengan matahari kemudian suatu saat nanti setelah saat medium sekarang ini e, bumi ditempati oleh manusia yang paling tepat cuaca oksigen dan sebagainya apakah pada tahap berikutnya ada suatu proses rotasi bumi yang makin mendekat kepada matahari. Meskipun ini kita sepakat bahwa ini semua surat Allah atas kehendak Allah, Pak Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah uh, saya senang sekali malam ini bisa mendengar lagi hal-hal uh, bagaimana uh, kita uh, ilmuwan ini bisa merekayasa genetika kemampuan otak kita untuk makin mengurai eh, hal-hal yang uh, tersurat di dalam Al-Quran. Jadi di awal saja tadi kita sudah mendapatkan bahwa urutan uh, Ar-Rahman tadi adalah uh, Quran, kemudian manusia, bahasa dan uh, bumi dan sisinya. Ada satu ayat di Al-Baqarah ayat 30 mungkin Pak Ustadz juga mungkin sudah sudah sangat menghafal isinya perihal eh, pada saat Allah mengatakan kepada para malaikat tentang rencana eh, eh, rencana menciptakan khalifah di bumi yang namanya manusia. Kemudian kalau tidak salah para malaikat eh, menjawab bahwa kenapa engkau ciptakan eh, makhluk yang saling membunuh kemudian merusak bumi ini sementara kami yang sudah berstasbih dan seterusnya uh, uh, tidak diberikan wewenang atau otoritas yang lebih jauh. Nah Tuhan menjawab bahwa aku lebih tahu dari apa yang kupikirkan lah kira-kira gitu. Pertanyaan saya lagi adalah pada saat malaikat bertanya seperti itu, apakah ada suatu pemahaman dari malaikat bahwa pernah diciptakan uh, makhluk sejenis manusia di bumi ini yang kemudian berbuat kerusakan kemudian berulang lagi kepada kita saat ini atau memang e, di planet yang lain tadi yang Pak Ustadz mengatakan sampai hari ini itu belum ditemukan adanya kehidupan di, planet yang lain ataupun di generasi yang lain. Nah ini pertanyaan yang saya sudah pertanyakan sejak e, sekian puluh tahun yang lalu pada saat saya masih belum terlalu e, eh, seperti sekarang setua ini. Tapi memang jawabannya memang anu, e, belum ada yang yang hmm. bisa menggambarkan bahwa itu merupakan jawaban yang sangat tepat. Saya kira itu Pak, dan kita sepakat bahwa kita samina wa ta'na dengan uh, Quran dan seluruh isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang kedua, itu tadi saya jelaskan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Dan jin telah menumpahkan darah di mubi. Nah, pertanyaan malaikat itu ketika Allah mendeklarasikan inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku akan menciptakan manusia di bumi. Lalu mereka bertanya karena sifat manusia ini mirip dengan jin, dia punya alternatif, bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, maka jin langsung memberi persepsi seperti jin. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang nanti akan menumpahkan darah kembali? Itu maksudnya itu. Nah, ya, jadi makhluk yang sebelum manusia itulah jin. Itu maksudnya. Ya. Itu uh, yang pertama, yang kedua. Kemudian yang pertama gini, Pak. Jadi ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan bumi dan langit. Jadi Allah berfirman, "Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal ardi kanat ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Jadi, apakah orang kafir tidak melihat bahwa tadinya ini semua adalah satu gumpalan, lalu aku ledakkan sebagai menjadi langit, sebagai menjadi bumi. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwa wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy dan aku jadikan semua ini dari air. Jadi ternyata memang proses penciptaan bumi ini awalnya adalah air. Itulah maksud daripada sejarah es yang Bapak ceritakan itu. Itu Allah sebutkan dalam itu sebelum peristiwa Big Bang. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih. islaam fil mizan Allah tatqau fil mizan yang kata uh, eh, tombol ini ketika saya mendengarkan uh, yang terpikir adalah uh, salah satu tokoh wayang di Gunawan itu ada ada togok ya iya ada namanya togok ya sama uh, kata togok. nah ini apa ada hubungannya Ustaz? Iya. Terima kasih. Jadi dalam bahasa Arab togo yatgo artinya melampaui batas. Ketika air di zaman Nabi Nuh melampaui batas disebut oleh Allah inna lamma togal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah melampaui batas muncul dari bumi, turun dari langit sampai semua air menenggelamkan gunung ketika itu disebut togoh sudah tidak normal lagi hidup, maka Allah membawa perawan Nabi Nuh sebut togo. Jadi togo itu uh, gini Pak, Bu Rahmatullah, saya akan kasih contoh ya gini. Ini di depan saya ini ada sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini disebut suratul mustaqim. Nah, ketika saya ikut suratul mustaqim disebut istiqomah. Ketika saya keluar dari suratul mustaqim disebut togo, melampaui batas. Nah, ketika saya balik lagi bertobat kepada Allah istiqomah lagi. Ketika saya keluar lagi, togol lagi. Ketika tidak balik-balik, togut, Jadi togut. Ketika hidup di luar suatu rumah sakit menjadi togut. Nah, dalam istilah pewayangan itu dipakai istilah togok. Togok itu memang simbol dari kejahatan yang dipakai oleh uh, dalam dunia pewayangan itu masih satu istilah yang dipakai oleh mereka dan uh, kayaknya itu diambil dari istilah togoh ya itu simbol kejahatan simbol keburukan yaitu orang-orang yang tidak ikut suratul mustaqim dan hidup di luar suratul mustaqim dan nah, suratul mustaqim ini adalah jalan ke surga nah makanya kita berdoa ihdinas suratul mustaqim itu keluar togo tidak balik-balik togut itu dia jadi sudah sudah hidup bergelimang dosa itulah manusia manusia togut ya, terima kasih ya Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tentang peringkat nikmat yang Allah berikan pada kita kan yang pertama Al-Quran ya Ustaz. E, itu artinya bagaimana Ustaz? Apakah Al-Quran itu karena berisi petunjuk bagi kita bagaimana kita menjalani hidup? Jadi kita hidup di kita diciptakan Allah, kemudian Allah memberikan sekaligus Al-Quran untuk kita e, jadikan berisi petunjuk di situ artinya itu e, eh, itu pertama. Kemudian bagaimana kita menyikapi Al-Quran adalah panduan. Dengannya manusia menjadi manusia. Kalau tanpa Al-Quran, maka dia hanya casingnya manusia, tapi tidak menjadi manusia. Itu dia. Karena itu oleh Allah, karena ini yang paling menentukan, berharga tidaknya kita sebagai manusia, maka Allah sebutkan ranking pertama. Jadi dia inilah yang menentukan apakah manusia ini menjadi makhluk berharga atau tidak dari kualitasnya dia bersungguh-sungguh ikut Al-Quran. Maka dengan Al-Quran dia seperti ikut di bawah cahaya. Makanya dikatakan Al-Quran ini cahaya. Nih Bu, Pak Rahmatullah perhatikan. Ini di meja ini, katakanlah ya. Di meja ini ada banyak barang. Ya. Ada kunci, ada macam-macam di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mencari kunci itu di tempat yang gelap, maka bapak ibu akan meraba semuanya, diraba semuanya, diraba. Ada lembut-lembut, hmm, tai ayam kena juga, <laughs> semuanya. Ada semuanya ini apa ini? Ya? Semuanya. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana tai ayam, mana bukan. Semua dia dia raba. Itulah orang yang hidup tanpa petunjuk. Dia merabah semuanya, menyentuh semuanya. Ma yang baik, yang buruk, dikerjakan. Nggak tahu membedakan mana halal mana haram semuanya. Itulah manusia yang hidup tanpa petunjuk. Tapi kalau kita pakai Quran, langsung ada cahaya seperti cahaya. Langsung cari apa? Kunci, langsung diambil. Kita dapat. Itulah yang membuat kita berharga, efektif karena kita punya panduan itu. Nah, orang yang tidak punya panduan, dia bingung, Pak. Albert Einstein, dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Bertahun-tahun dia mencari Tuhan. Dia akhirnya apa? Setelah di puncak dia menjadi Tuhan, dia sudah terbentur kepalanya di sebuah pohon, lalu kemudian dia mengatakan, there is a power beyond the universe. There is a power beyond the universe. Lalu dia mati seperti itu. Dia mengatakan bahwa ada kekuatan di luar alam ini. Ada kekuatan, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia tidak tahu. Itulah orang mencari. Tapi kalau kita sudah dapat Quran, kita tahu, oh ini dunia hanya sementara, tujuannya akhirat. Berarti dunia ini bukan tujuan. Oh iya, dunia bukan tujuan berarti. Ah, kalau bukan tujuan, mengapa aku habiskan waktu untuk dunia? Oh iya, kalau begitu gimana? Berarti aku harus siap-siap pindah ke akhirat. Oh kalau begitu, kita perbanyak amal soleh. Kenapa? Karena yang berlaku di akhirat adalah amal soleh. Oh gitu. Kalau begitu, aku perbanyak amal soleh. Maka dia tahu tujuannya kemana. Amal akhirat. Bekalnya apa? Amal soleh. Maka dia selama di dunia beramal soleh. Berarti dunia ini hanya apa? Keperluan. Keperluan seperti apa? Seperti WC di rumah kita Bapak Ibu tahu WC coba tujuan atau keperluan mohon diingat coba jawab WC di rumah kita keperluan atau tujuan ada nggak orang masuk rumah langsung ke WC nggak keluar keluar nggak ada kan jadi berarti dunia ini seperti WC ya kalau ada orang ngumpet ngurus dunia 24 jam berarti seperti ngumpet di mana <laughs> ya silahkan terakhir pertanyaan terima kasih atas besar nah, pertanyaan saya singkat saja uh, surat ar-rahman ini sering disebut sebagai membelainya Al-Quran itu maksudnya bagaimana ya? sebut apa? membelainya Al-Quran membelai kan kan? mempelai ya. Oh. ini ada Di mana coba hadisnya? Hmm, coba bacakan yang mana? Coba bacakan. Saya nggak melihat. sumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu mempunyai mempelai dan mempelai Al-Qur'an adalah surat Ar-Rahman. Hmm. Orang yang membaca Ar-Rahman seperti diperbaharui imannya jadi dia seperti pengantin baru lagi. Makanya Pak Rifullah, saya itu punya pengalaman. Setiap hari Jumat, saya selalu mengimami sholat Jumat dan selalu baca Ar-Rahman. Dan selalu orang menangis. Dan setiap selesai sholat itu ada 10 atau 20 orang itu itu yang yang mengekspresikan mengatakan Pak Ustadz, saya nggak tahu kenapa saya kok menangis. Coba cerita seperti itu. Jadi memang benar Farkumullah. Jadi memang di situ jadi seperti diperbaharui. Di seperti pengantin baru lagi. Gitu. Jadi, itu salah satu rahasianya dan itu makna dari pada hadis itu. Nah, karena memang di dalamnya kenapa? Karena di dalamnya diingatkan kita tentang nikmat-nikmat Allah. Allah mengajarkan nih tahu, aku ciptakan ini, ciptakan ini. Masih kurang apa sih kamu? Aja, Pak. Masih masa kamu malas sih mentaati aku? Aku aku sudah bikin Aku ciptakan kamu, aku sediakan kebutuhan kamu. Masa kamu nggak mau patuh kepada aku sih?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 Masa kamu nggak berpikir? Kamu lupa kepada aku, itu aku yang ngurus. Masih kurang apa aku kepadamu? Masa kau pikir-pikir? Kau mikir-mikir ikut aku? Kau masih keberatan membaca Al-Quran yang kuturunkan? Kau merasa tidak bersungguh-sungguh mentaati aku? Kau merasa keberatan untuk bangun untuk aku? Sholat untuk aku? Kau berkeberatan? Kenapa? Apa kekurangan aku? Allah terus menggugah di sini. Fabi ala tukadziban sampai 31 kali Allah mengulang-ulang itu. Makanya begitu selesai tabarokas morobikadil jalali wal ikram. Langsung dia seperti baru kembali. Makanya itu jin saja langsung tergugah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada Al-Quran juga beriman. Kenapa? Menghentak itu dia mengingatkan nikmat-nikmat itu. Makanya barakallahu cara mendidik anak kita, mereka harus tahu nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Jangan mereka begitu dapat langsung senang sudah. Ceritakan, anakku, kamu tahu ayah dan ibu dulu capek nak, dulu pernah bekerja sebagai pemulung, kemudian menjual koran, kemudian sekarang anak kamu tinggal menikmati, kamu jangan bersenang-senang. Ayo kamu belajar hidup juga menderita. Jadi diceritakan itu, biar anak tahu bagaimana capeknya sang ayah sang ibu waktu dulu masih berjuang. Kalau tidak diceritakan dia harus merasa nyaman terus, tidak merasa sedih, tidak pernah merasakan itu. Diceritakan seperti itu. Itu cara pendidikan yang baik menurut Al-Qur'an. Nah, ini juga termasuk salah satu hal penting untuk saling ceritakan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang telah kita perbuat untuk anak-anak kita. Ya. Saya masih teringat barakallahu Bapak Ibu tahu pemilik PT Honda di Jepang itu omsetnya setiap tahun 800 juta dolar dia ternyata mengajari anaknya bukan dengan kesenangan anaknya disuruh bekerja di bengkel dari nol kamu bekerja nak jangan menikmati semua ini bekerja dari nol dia bekerja sebagai tukang bengkel terus memasang emor terus sampai anaknya meniti karir dari nol kita kadang-kadang salah mendidik anak kita Anak kita sudah tahu nyamannya, tahu enaknya sudah, tidak pernah merasakan penderitaan yang pernah kita rasakan. Akhirnya anak kita lebih hidup manja daripada hidup mandiri. Nah itu perlu untuk kita uh, ceritakan seperti itu. Makanya Allah bercerita dalam Al-Quran supaya manusia tahu bahwa aku menyediakan ini, aku menghidupkan kamu, aku menyediakan apa yang kamu butuhkan. Masih kamu kurang apa? Aku sudah sediakan semua itu. Termasuk di dunia dan di akhirat aku sediakan. Aku tidak pernah zalim. Yang berbuat dosa ada hukumannya. Yang berbuat baik ada pahalanya. Sudah aku sediakan semua. Aku sudah seadil-adilnya kata Allah. Masih kurang apa aku kepadamu? Nah begitulah cerita dalam surah Ar-Rahman. Nanti kita akan mendengar cerita setelah itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang uh, terbitnya matahari dari timur dan barat. Kemudian setelah itu tentang penyitaan jin manusia sebagai yang Allah selalu tagih. Nih, tukar dibantu jin manusia. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Engkau berdua, yaitu jin dan manusia. Karena nanti akan Allah hisap dua, jin dan manusia. Itu. Berarti ada jin yang masuk neraka, ada jin yang masuk surga. Sama, manusia juga begitu. Ada jin masuk, ada manusia masuk neraka, ada manusia masuk surga. Karena ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Makanya Allah menyebut dua hal itu. Engkau berdua, yaitu jin dan manusia. Makanya surat Ar-Rahman khusus untuk jin dan manusia. Yang Allah khusus untuk digembleng dan dilatih, diingatkan, digugah sampai mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, barakallah. Baca dari istighfar. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله terima kasih يا الله yang maha rahman engkau telah memberikan kepada kami iman dengannya beriman kepadamu Engkau telah memberikan kami Al-Quran Engkau telah memberikan kami Al-Quran Dengannya kami tahu mana baik, mana buruk Terima kasih ya Allah Engkau telah memberikan kami Petunjuk yang baik Sehingga kami Tahu membedakan Mana yang halal, mana yang haram Seandainya engkau tidak turunkan Al-Quran Kami hidup tanpa panduan Kami seperti orang buta yang berjalan tanpa panduan Ya Rahman Engkau maha agung Engkau maha pengasih Engkau maha penyayang Ya Rob Jagalah kami Jangan sampai kami hanya berbentuk manusia Sementara jiwa kami kosong Mohon ya Rob, Jangan sampai kami menjadi orang yang lemah iman Jangan sampai kami menjadi orang yang jauh darimu ya Allah Karena sungguh berharga tidaknya kami Tergantung sejauh mana kami dekat kepadamu ya Allah Ya Rahman ya Rahim Terlalu banyak dosa kami kepadamu Karena kelemahan kami Karena kebodohan kami Banyak dosa yang kami perbuat ya Allah Engkau tahu semua itu Seringkali kami tidak sempat membaca Al-Quran yang kau turunkan Kami merasa tidak punya waktu Seringkali kami tidak sempat mengagungkanmu Sehingga kami banyak waktu yang sia-sia 24 jam banyak yang terbuang dari waktu hidup kami Dan ini berlangsung bertahun-tahun dalam hidup kami Kami seringkali tidak sempat bangun di tengah malam Padahal engkau menunggu kami Engkau buka pintu langit Engkau menunggu kami tidur ya Rabb Kami tidak bangun padahal engkau menunggu kami. Ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Semuanya banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Semuanya ingat berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan. Nikmat mata, nikmat kesehatan. 24 jam Allah tidak pernah berhenti